Karena kita menjadi muslimin, mukminin, kita kenal Allah, kenal Rasulnya, kenal agama, kenal aqidah, kenal tauhid dan kenal prinsip-prinsip sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara prinsip sunnah adalah ittiba'us sunnah. Di antara prinsip sunnah adalah mentaati sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah Demikian pula Allah berfirman, "Ati'u Allah war Rasul la'allakum tuflihun." Taatilah Allah, taatilah Rasul agar kalian mendapatkan falah dan agar kalian mendapatkan rahmat. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ati'u Allah" war rasul la'allakum turhamun agar kalian dirahmati. Dan Allah memanggil kita dengan nama iman ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wahai orang-orang yang beriman sambutlah ajakan Allah dan ajakan Rasul karena dia mengajak kalian kepada apa yang menghidupkan kalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang namanya kehidupan bukan hanya kehidupan jasad. Yang namanya kehidupan bukan hanya kehidupan zahir. Tetapi ada kehidupan hati. Ada kehidupan batin. Kehidupan jiwa. Yang percuma mereka hidup jasadnya kalau hatinya mati. Percuma mereka dalam keadaan bisa berjalan, bisa berbicara. Kalau hatinya meyyitah, Allah sebutkan musyrikin Allah sebut mereka dengan kalimat mayyit. Allah sebut mereka adalah orang-orang mati. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sebut mereka orang-orang buta. Allah sebut mereka orang-orang tuli, padahal telinga yang ada di kepala mereka bisa mendengar, mata yang ada di kepala mereka bisa melihat, dan hati yang ada di dada mereka masih bisa berdegup, masih bisa berdetak, tetapi Allah katakan mayit. Allah katakan tuli. Allah katakan buta. Karena mata hati mereka buta. Karena pendengaran hati mereka tuli. Dan karena hatinya tidak hidup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Istajibu lillahi walil rasul. Ida da'akum lima yuhyikum. Sambutlah panggilan Allah. Sambutlah ajakan Rasulullah. Karena Allah dan Rasulnya mengajak kepada kalian. Mengajak kepada apa yang menghidupkan kalian. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Wahai Rasul. Sudahlah. Sabarlah. Engkau nggak akan bisa memperdengarkan sesuatu pembicaraan nasihat kepada man fil kubur. Padahal yang dimaksud musyrikin. Tapi Allah katakan engkau tidak akan bisa mengajak mereka bicara. Karena mereka mayit. Mereka seperti orang mati yang sudah dikubur. Mereka bangkai-bangkai berjalan yang tidak memiliki kehidupan hati. Hatinya mati, hatinya mayit, kaku, beku, tidak melihat, tidak mendengar, buta dan tuli. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. من يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله Siapa yang mentaati Rasulullah berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan Allah mengkhabarkan Subhanahu wa taala tentang hambanya dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa siapa yang mentaatinya Siapa yang mengikutinya berarti dia mentaati Allah. Dan siapa yang menentangnya berarti dia menentang Allah. Wa ma hadza wa ma dzaka illa li'annahu ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kaidah Ibnu Katsir rahimahullah yang demikian karena Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsu melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya maka tidaklah beliau berbicara, tidaklah beliau mengajarkan, tidaklah beliau menyuruh, memerintahkan atau melarang kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menentang sunnah berarti menentang Allah. Kalau kita menentang ajaran Rasulullah berarti menentang siapa yang mengutusnya. Rabbus samawati wal ard. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada kalimat-kalimat penolakan dengan kalimat-kalimat yang dibuat-buat. Kadang berkata bahwa hadis ini bertentangan dengan Quran. Atau hadis ini tidak sejalan dengan ayat. Atau kalimat yang seperti itu. Dikatakan gak ada dalam Quran. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya. Dan kemudian Allah mewajibkan manusia untuk mentaatinya. Untuk mengikutinya untuk menjalani perintah-perintahnya dan berpegang dengan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dikatakan sebagai ciri-ciri kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah Katakan wahai Rasul pada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Rasulullah SAW disuruh untuk menyatakan demikian kepada seluruh manusia. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan dan Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran secara mujmal, secara global. Dan ayat-ayat Allah subhanahu memiliki makna-makna yang sangat luas. Memiliki makna-makna yang mencakup segala sesuatu. Yang dikatakan tafsilan likulli syaih. Merincikan segala sesuatu. Menjelaskan segala masalah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Sampai ada yang bertanya kepada salah seorang ulama dan berkata kepadanya katanya Al-Qur'an menerangkan segala sesuatu. Apakah ada dalam Quran cara membuat roti? Karena orang ini khabbaz, tukang roti. Maka dikatakan oleh ulama tadi, "Na'am, ada dalam Quran." Silahkan baca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ta Tanyakanlah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Ikhwani fi din azakumullah. Disuruh tanya sama yang tahu bagaimana membuat roti. Itu ada dalam Quran. Maka Alhamdulillah. Al-Quran syamil. Mencakup segala sesuatu. Tafsilan likulli syai. Merincikan segala masalah. Ikhwani fiddina azakumullah. Alimahu. Man alimahu. Wajahilahu man jahilahu. Hanya saja akan tahu siapa yang tahu rinciannya dan akan tidak tahu siapa yang jahil apa maksud ayat ini. Ikhwani fillah azakumullah. Munafiqin, juhal, orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang kafir dan munafiqin menyatakan mada yuridullahu bihadhihi. Apa ini dimaksudkan oleh Allah dengan ayat ini? Kami enggak menambah apapun. Kami tidak mendapatkan ilmu apapun kata mereka. Naam, bukan karena Qur'annya tetapi karena mereka yang tidak memahaminya, mereka yang dibutakan mata hatinya, yang dibutakan matanya dan pikirannya sehingga tidak bisa memahami apa terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Kata Allah, demikianlah kami turunkan kepadamu zikra ini. Al-Quran ini. Agar engkau menjelaskannya kepada manusia. Apa yang diturunkan pada mereka. La'allahum yatafakkarun. Agar mereka mau bertafakkur. Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Untuk mengajarkan Quran. Untuk merincikan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya untuk menerangkan pada mereka yang tidak tahu agar mereka tahu bahwa ayat ini bermakna ke sana, ayat ini bermakna kemari. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan Al-Qur'an bikalamihi, biqaulihi, bifi'lihi wa bitaqririhi dengan ucapannya, dengan perbuatannya dan dengan sikap-sikapnya, dengan akhlaknya, karena khuluquhul Quran. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa akhlak Rasulullah, perangai Rasulullah, sikap-sikap Rasulullah seluruhnya adalah Al-Qur'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitab wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fi. Tidaklah kami turunkan kepadamu kitab ini kecuali agar engkau menjelaskan pada mereka yang ikhtalafu mereka-mereka yang berselisih padanya mereka yang bertikai padanya wahudan warahmatan liqaumin yu'minun sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka kalau kalian berbeda pendapat kalau kita berbeda pendapat tentang satu ayat, kembalikan kepada Rasulullah. Wa a'lamu biha. Rasulullah SAW yang a'lam bi ayatillah. Yang paling tahu tentang ayat-ayat Allah. Beliau yang diberi wahyu. Beliau yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemaksuman dan beliau yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Seorang yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. Melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat-ayat Al-Quran kata Imam Syafi'i rahimahullah. Memiliki beberapa bentuk. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-kitab atau kitabullah yashmul ala wujuhin. Bahwa kitabullah mencakup beberapa jenis-jenis yang pertama minha ma atal kitab ala ghayatil bayan. Pertama ayat-ayat yang menjelaskan sejelas-jelasnya sebuah perkara, hukumnya dan rinciannya. Maka tidak memerlukan lagi penjelasan apapun. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ata ala ghayatil bayan fi fardihi. Yang kedua, dijelaskan dalam Al-Quran sejelas-jelasnya tentang kewajibannya. Tetapi tidak disebutkan rinciannya. Maka kata Imam Syafi'i, yang jenis kedua inilah. Yang tentunya membutuhkan rincian dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah katakan aqimus salah. Allah katakan wa atuz zakah. Sekian kali. Tidak diragukan lagi kewajibannya dalam Quran dan Sunnah tetapi kaifa fardahu bagaimana melaksanakannya wa ala man faradahu atas siapa diwajibkan wa mata yazulu ba'dahu dan kapan boleh dikurangi menjadi dua rakaat kapan dikosor wa kapan yathbut ila akhirih demikian pula zakat kapan diwajibkan kepada siapa diwajibkan berapa batasan nisabnya ila akhirih maka yang demikian tidak mungkin bisa melaksanakannya tanpa meminta rincian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, wa minha ma bayyanahu an sunnati nabiyhi. Yang ketiga, Allah jelaskan dengan global, ikutilah Rasulullah Taatilah Rasulullah. Wama atakum rasulu fakhuduhu Wama nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga ini bisa jadi tidak disebut sama sekali dalam Quran. Tetapi dalam hadis disebutkan wajibnya dan rinciannya. Apakah ada dalam Quran? Ada, tetapi kalimat taatilah Rasul. Kalimat apa yang dibawa oleh Rasul ambillah. Maka jangan sekali-kali mengatakan dengan bodoh. Enggak ada dalam Quran. Ikhwan ibn A'azullah, kalimat ini kalimat bodoh. Kalimat mereka-mereka para ingkar sunnah para pengingkar-pengingkar sunnah setiap diberi sebuah dalil hujjah hadis yang sahih yang tidak ada perselisihan pada kesahihannya yang mengharamkan sesuatu atau mewajibkan sesuatu. Mereka berkata, nggak ada dalam kitab Allah. Bainana wa bainakum kitab Allah Ma wajadna fihi min halanin istahlalna. Wa ma wajadna fihi min haramin haramna. Dia berkata Kami nggak dapat di dalam Quran Pokoknya antara kami dengan kamu adalah Al-Quran Apa yang ada di dalamnya kita terima Dan apa yang tidak ada kita tinggalkan Masya Allah. Kalimatnya seakan-akan hak ingin berpegang hanya dengan Quran. Tetapi jahil, dia bodoh bahwa kadang ada dalam Quran inti dasarnya yaitu taati Rasul. Maka rinciannya ada dalam sunnah. Rinciannya ada dalam perintah Rasulullah dan larangan Rasulullah SAW. Ikhwanifidina azakumullah. Ketika Rasulullah SAW mengharamkan keledai jinak untuk dimakan. Yang biasa dipekerjakan tidak boleh dimakan. Ketika beliau mengharamkan zinab yang bertaring, ketika beliau mengharamkan beberapa perkara, kemudian Rasulullah SAW menyatakan yushik sebentar lagi akan muncul seseorang syab'an ala arikatih dalam keadaan kenyang, di singgah sananya, di dipan-dipannya, di mebel-mebelnya, sambil bersandar dia berkata bainana wa bainakum kitab Allah. Pokoknya antara kami dengan kalian kitab Allah. Ma wajadna fihi min halalin istahlallah. Wa ma wajadna fihi min haramin haramna. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan, apa yang ada dalamnya haram kita haramkan. Maka Nabi menjawab, "Ala Innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah. Ketahuilah bahwa apa yang Rasulullah haramkan itu seperti apa yang Allah haramkan. Karena beliau diutus oleh Allah, itu alasan pertama. Alasan kedua, karena beliau la yantiqu anil hawa. Alasan ketiga, karena Allah wajibkan untuk mentaati Rasulullah SAW. Mau beralasan apa kalian? Tapi nggak ada haramnya zinab. Sehingga sebuah pesantren yang katanya ngakunya ahli sunnah. Tetapi rame-rame makan anjing. Menyembelih anjing. Katanya tidak ada dalam Quran. Wallah. Itu bukan hanya bodoh. Dungu. Bukankah bukan satu, bukan dua dalam Quran kalimat. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ini ucapan Rasulullah sahih. Ya berarti ada dalam Quran. Karena Allah berkali-kali memerintahkan kewajiban untuk berpegang dengan sunnah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang keempat. Allah menyebutkan dalam Quran. Wa anzalallah alaikal kitab wal hikmah. Wa allamaka ma lam takun ta'alam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadamu alkitab dan hikmah. Alkitab Al-Quran. Kemudian diatafkan dengan wawul ataf wal hikmah dan hikmah. Berarti hikmah sesuatu yang lain bukan Quran. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Laqad manna 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Ikhwani fidina azakumullah juga dijawab oleh para ulama. Dinukil oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan kalimat sami'tu man arda min ahli ilmi. Aku mendengar dari para ulama yang aku ridhoi mereka. Ahlul ilm yang arda bihim. Aku ridho pada mereka bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti Allah menurunkan dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma. Kalian gak akan tersesat setelah keduanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Al-kitab wal hikmah. Ikhwani fidina azakullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah maka sungguh diragukan. Bukan diragukan ke sunnahnya, Diragukan bahkan keislamannya. Kalau ada seseorang yang mengingkari sunnah dan tidak mau berpegang dengan sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ala innama utitul kitaba wa lahu ma'ah Aku diberi Al-Quran. Wa mislahu ma'ahu. Dan yang sepertinya bersamanya. Yang seperti Quran. Mengapa dikatakan seperti Quran? Karena sama-sama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ucapan Allah. Wal hadis dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat. Innahu layantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Idan al-wahyi wahyan. Yang namanya wahyu ada dua. Wahyun yuha min Allah Ta'ala melalui Jibril dan wahyun yuha ilaihi wa takallama wa nataqa bilisanih bilisani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, bahkan Allah bersumpah dengan nama dirinya, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu wahai Rasul. Thumma lam yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasa berat untuk menerima keputusanmu dan mereka tunduk menyerah pada semua keputusanmu dengan tidak ada rasa berat di hati mereka. Kalau tidak seperti ini bukan mukmin. Ikhwani bin muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap pada Allah SWT Ayah dia, wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil wa yuthabbitana wa yuthabbitahum ala tauhid sunnah وعلى القرآن والسنة على الدعوة السلفية آمن وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa yang sudah kita bacakan tadi, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Bahwa ayat ini turun ketika ada sebuah kejadian yaitu Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu berselisih dengan orang Ansar sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dalam masalah pengairan mereka mengatakan atau seseorang dari kalangan Ansar berkata kepada Zubair, "Ya Zubair, serihil ma ya mur Biarkan air itu mengalir kepada kebun-kebun kami. Zubair menahannya dan mengatakan tidak. Sampai terjadi perselisihan dan kesalahpahaman. Maka datanglah keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata sebagai keputusan antara keduanya, "Isqi ya Zubair, thumma arsil ila jarik." Silahkan sirami pohon-pohonmu, kemudian alirkan ke tetanggamu. Akhwan ibn a'azakumullah. Kita tahu yang namanya air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan tidak mungkin akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Maka yang di atas lebih dulu dialiri kebunnya. Nanti berakhir mengalir pada tetangganya. Itu keputusan Rasulullah SAW yang sangat adil. Iski ya Zubair, alirkan ke kebunmu wahai Zubair. Kemudian alirkan ke tetanggamu. Ternyata orang tadi berkata dengan marah dengan kalimat Qal katanya fala wa rabbik atau dikatakan orang itu dengan kalimat mukanya muka marah kepada Rasulullah SAW karena dia adalah anak bibimu engkau berikan keistimewaan diberi lebih dulu ila akhirnya Ikhwan ibn a'azakumullah maka marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kemudian berkata dengan kalimat Iskia ya Zubair summa habis. Alirkan ke kebun wahai Zubair, kemudian bendunglah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwan ibn a'azakumullah, bagaimanapun air itu akan mengalir. Sabar. Selesaikan Zubair mengaliri kebun-kebunnya dan kemudian akan mengalir ke tetangganya. Demikianlah sifat air. Tetapi langsung dia bersuudzon kepada Nabi dan berkata, "Oh, karena dia adalah anak bibimu, karena dia ibnu khalatik." Maka marahlah Rasulullah SAW talawwana. Kemudian turunlah ayat ini, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta fima syajara bainahum." Sungguh tidak beriman sampai mereka berhukum kepada engkau wahai Rasul. Tidak selesai sampai di sini. Ada kalimat berikutnya, thumma la yajidu fi anfusihim haraja dan tidak merasa berat dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Menerima dengan benar-benar tunduk menerima dengan lapang dada. Ini wajib. Nggak boleh ada kesempitan di dada. Nggak boleh ada keberatan, ada harajan. Ikhwani fidina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Kathir, makna ayat ini adalah ruddu Kembalikan semua pertikaian kepada Rasulullah SAW.